تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه وقد نص على ذلك أهل الأصول و وأهل العربية واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان فمثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوط والصدق إلى آخرها وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا و ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا عام بجنس الإنسان فكل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخرها كما أن قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر أي كل إنسان متصف بالخسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية وأمثال ذلك كثير وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى فإن في القرآن منها شيئا كثيرا وهي أجل علوم القرآن فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك والعليم والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤلها لأجلها وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والمحامد كلها والفضل كلها والإحسان كلها وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية لا بشر ولا ملك بل هم جميعا متألهون متعبدون لربهم خادعون لجلاله وعظمته وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك وهو الملك الكميل والتصرف النافذ وأن الخلق كلهم ممالك لله عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية وأنه الأليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستح والمستحيلات والجائزات والأمور السابقات واللاحقات والعالم العلوي والسفلي والسفلي والكليات والجزئيات وما يعلم الخلق وما يعلم الخلق وما يعلم الخلق وما لا يعلمون وأنه الحكيم الذي له حكمة التام الذي له حكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية ال... ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم وأنه الرحيم منتهى الحاجة والضرورة ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحم الذي وسعت رحمته كل شيء ولم يخل ولم يخل مخلوق من إحسانه طرفة عين ووصلت رحمته حيث وصل علمي حيث وصل علمه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وأنه القدوس السلام القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص وعن مماثلة أحد وعن أن يكون له ند من خلقه وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبارها ب... وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك ينفتح ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد وإلا فلا يبلغ علم فلا فلا يبلغ علم أحد من الخلق ولا يحصي أحد ثناء عليه ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده ومن ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالبر يشمل جميع أنواع البر والخير وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات والإثم ismun jami'un kulli ma yu'thimu wa wa yuqi'u fil ma'siyati kama annal udwana ismun jami'un yadkhulu fihi ta'addi 'alan nasi fid dima'i wal amwali wal a'radi wal ma'rufu fil qur'an ismun jami'un kulli ma 'urifa husnuhu syar'an wa aqlan wa wa aksuhu al munkaru وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في التشهد في الصلاة في قول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقال فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض wa amthilatuha fil Qur'ani katsiratun jiddan. Jadi kalau kemarin di kaidah yang kedua kita diberikan kaidah seputar am dan khos. yaitu kaidah bahwa al-umum eh, apa al-ibrah bi umumil alfad la bi khususil asbab. <clears throat> nah, adapun kaidah yang ketiga ini ini penjabaran dari yang sebelumnya yaitu untuk bisa menerapkan kaidah al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab seseorang harus tahu apa saja yang disebut dengan alfaz yang am lafat-lafat yang umum itu seperti apa nah gitu ya agar dia bisa menerapkan kaidah itu al ibra bi umul alfad la bi khususil asbab dengan benar ketika dia mengetahui lafat-lafat umum itu seperti apa nah dicontohkan pada kaidah yang kedua eh, yang ketiga ini bentuk lafat umum yaitu bila ada alif dan lam masuk pada ausof dan asmaul ajnas. Ausaf jamak dari wasf. Wasfun. Wasfun itu kalimat yang menunjukkan arti sifat. Ya. Dari isim-isim mustaq seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahat, sifat mubalaghah. Itu kalau ada alif lamnya. Ada alif lamnya maka itu yufidul umum ya. begitu pula asmaul ajnas isim jenis paham isim jenis nah, itu kalau ada alif lamnya tufidul istighraq alif lam tadi memberikan faedah makna istighraq ya. jadi kalau antum pernah belajar di nahu bahwasanya alif lam atau al itu itu ada yang menunjukkan faedah istighraq. Nah, bihasabi ma dakhalat alaihi sesuai dengan apa yang masuk padanya. Ini alif lam tadi masuk pada lafat apa? Maka maknanya mengikuti apa yang dikandung oleh lafaz tadi. Misalkan lafaz rahim ada alif lamnya. Ar-Rahim berarti alif lam tadi ini menunjukkan faedah istighraq itu meliputi semua apa yang dikandung oleh makna apa? rahim. Makna rahim ini apa saja? yaitu masuk di dalam eh, makna itu eh, semuanya. Paham? Ini menjadi makna umum. Insanun, ini kan jenis. Masuk di situ alif lam. Al insan. Maka menunjukkan faedah istighraq. Ini meliputi semua yang namanya manusia. Begitu. Entah itu yang kaya, yang miskin, yang kuat, yang lemah, yang sehat, yang sakit, yang kulit hitam, kulit putih, semua manusia. Ini namanya istil istilrok. Nah, ini satu e, bentuk dari lafat lafat umum. Min alfadil umum yaitu alif dan lam yang masuk pada sifat atau isim jenis. Nah, ha, Ketentuan ini dinaskan oleh ahlul usul. Kalau kita baca kitab-kitab mereka, ahlul usul, terangkan ini. Bahwasanya yang demikian yufid uh, yufidul umum atau yufidul yuf, uh, tufidul Begitu pula ahlul arabiyah. Dalam buku-buku nahu terangkan ketika pembahasan alif dan lam pelajaran ini ada dan juga sepakat ala tiwari dalik sepakat atas penganggapan kaidah ini atau ketetapan ini yaitu ahlul ilmu wal iman para ulama ya, yang mengerti ilmu syariat sepakat untuk menerima kaidah ini 6 <clears throat> Kemudian dikasih contoh. Kalau sudah paham kaidahnya apa dan kaidah ini kaidah yang betul-betul dinaskan oleh ahlinya ya, baik dalam ilmu usul, Arab ilmu Arabiah atau ilmu syariat maka diberikan di sini oleh beliau rahimahullah contohnya seperti kalau kita ketemu dalam Al-Qur'an firman Allah Ta'ala innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ila akhir ayat ila qawli ta'ala a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman lihat di situ muslimin kalau kita belajar Nusarat kita tahu ini isim fa'il dari aslama yuslimu islaman ya kan? Berarti dia masuk ausof. Ya. Terus ada alif lamnya. Begitu pula mukmini dan seterusnya. Ausof kemudian masuk pada eh, padanya alif dan lam. Nah, yadkhulu fi hadhil ausof maka maknanya adalah masuk dalam sifat-sifat ini semua kullu ma yatanawaluhu. Apa saja yang e, dicakup oleh makna kalimat-kalimat ini. Makna Islam meliputi apa saja? Ya semua masuk dalam makna ini. Iman, wal qanitin, wal qanitat, kunut, sidq sampai akhirnya. Nah, tercakup dalam lafat-lafat ini. Nah, jelas. Muslimin siapa saja muslimin? Ya. Yang menjalani syariat Islam, mukminin siapa saja mukminin? Ya. Yang memiliki iman, maka janji Allah adalah Allah siapkan untuk mereka maghfirah dan ajrun azim ampunan dan pahala yang besar pahala yang besar kemudian faedah yang lain adalah bikamali hadhil awsaf yakmulu li sahibiha ma rattaba 'alaiha dengan menyempurnakan sifat-sifat ini akan sempurna bagi pemiliknya apa yang Allah e, yaitu sebutkan dari hasilnya atas sifat ini yaitu apa? Maghfirah dan ajrun azim. Seberapa maghfirah yang didapat? Seberapa ajrun azim yang didapat itu berbanding lurus dengan seberapa sempurnanya sifat tersebut pada seseorang. Semakin kuat keislamannya, maka semakin besar maghfirah yang dia dapat. Semakin besar ajur yang dia dapat. Semakin melemah keislamannya, maka yang dia peroleh dari maghfirah dan ajr juga seperti keadaan apa? keislamannya itu. Begitu pula masalah keimanan. Begitu. Paham ya? enam <clears throat> wa bi adamiha yafqad. Dan dengan tidak ada sifat ini, maka tidak ada pula ya yaitu hasilnya. Ya enggak dapat maghfirah, enggak dapat apa? Ajrun azim. Ketika sifat ini tidak ada. 6. Paham? Nah ini. Jadi ayat ini pertama menunjukkan makna umum ya, meliputi semua makna yang dikandung dalam kalimat-kalimat tersebut. Muslimin, muslimat itu meliputi semua makna Islam. Mukminin, mukminat itu meliputi semua makna iman. Entah orang muslim yang Eh, sifatnya apa sempurna Islamnya atau yang sedang-sedang ada yang sedikit ya, masuk dalam ayat ini. Mukminin baik yang imannya sempurna, yang imannya sedang-sedang atau imannya tipis masuk juga dalam ayat ini, paham ya? Nah, cuma balasannya maghfirah dan ajar azimnya juga nggak sama sebagaimana perbedaan sifat-sifat mereka tadi, paham? Yang sempurna imannya ya tentunya beda bagiannya dengan yang tidak sempurna. Paham ya? Begitu. Kemudian kata beliau, kata, Demikian seterusnya setiap sifat yang Allah tetapkan atasnya kebaikan, ajr, tawab maka dalam memahami seperti itu ya yaitu e, eh, berbanding lurus dengan sifat e, sifat tersebut kebaikan yang diperoleh azur dan sawab yang didapat sesuai dengan seberapa sempurnanya sifat itu pada pemiliknya. Nah, begitu pula sifat-sifat yang Allah larang hambanya darinya dan Allah terangkan adanya hukuman ya, keburukan atau kekurangan bagi pelakunya itu bihasa bimakoma bihi sesuai dengan apa yang uh, dia lakukan begitu kufur ada kufur yang mukhrijun anil millah ada yang kufrun yang sifatnya amali. begitulah yang namanya al fis an-nifaq. al nifaq ya, tiqadi, nifaq, amali. Nah, orang yang memiliki sifat nifak dilihat seberapa sifatnya. Sifat nifak itu pada dia. Nah, maka sesuai dengan sifat yang ada itu yang dia dapat dari hukuman. Paham ya? Sehingga bukan sesuatu yang jamit, yang beku, yang baku, yang tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang. Nah, dia sifatnya uh, eh, apa? dinamis. Tidak tidak statis. Nah. Dengan cara seperti ini akan hilang insyaallah uh, eh, apa ke buntuan dalam memahami nas-nas Al-Quran, begitu pula hadis. Seperti yang dialami oleh sebagian orang, ya, kayak eh, orang-orang khawarij, mereka akan jatuh pada apa? kebuntuan pikiran ketika mendapati ayat-ayat yang semisal ini. Ya. Seperti misalkan ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya Jahannam kekal dia di dalamnya. hmm. bagaimana itu? Berarti orang mukmin kalau berbuat dosa besar seperti membunuh, hilang imannya sama sekali. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Karena dalam keyakinan mereka yang namanya iman itu sesuatu yang jamit yang nggak bertambah nggak berkurang begitu sehingga kalau ada iman tidak mungkin ada dosa besar kalau ada dosa besar nggak mungkin ada iman begitu jadi nggak mungkin apa e, ada sifatnya saling berimbang atau yang semisalnya ketemu begitu akhirnya dia dengan mudahnya apa menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang sangat besar yaitu resikonya mengkafirkan orang dengan mudah dengan semata-mata terjatuh pada dosa besar padahal dosa besar tadi belum menghapus keimanannya secara apa? Total. Ya, tapi dalam akidah mereka tidak. Ya. Nah, sampai pernah diungkapkan oleh sebagian tokoh mereka ya, yang juga tidak yakin kalau dirinya beriman. Karena yang namanya manusia mesti ada apa? Lengah dan khilafnya dia jatuh pada do, dosa. Karena dosa-dosa besar itu jangan dikira semuanya perkara yang nampak dikenal oleh banyak orang. Ada dosa-dosa besar yang itu samar. Gitu. Nah. Tapi dosa besar. Sama saja seperti misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. Apa banyak orang itu terjadi di dalamnya dan menganggap enteng padahal itu dosa dosa. Ya. Lalu yang kata Nabi SAW, man halafa bihulillah faqad kafar atau asyrak. Ya. Padahal siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah kufur atau telah berbuat syirik. Habis sudah, nggak ada orang beriman. Ya. Hanya berapa saja mungkin yang dikatakan mukmin. Kalau seperti itu pemahaman. Nah, kalau ini dipahami, maka insya Allah eh, hilang itu kebekuan dan kebuntuan dalam pemahaman. Baik. <clears throat> Kemudian Diambil lagi contoh yang kedua. Contohnya dalam ayat Allah Ta'ala berfirman Innal insana khuliqa halu'an Ida massahu syarru jazu'an Wa ida massahu khairu manu'an Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah bila ditimpa oleh kejelekan dia jazuan sambat hmm. kalau ditimpa oleh kebaikan dia manuan pelit hmm. kalau lagi dapat yang baik nggak mau nggak mau bagi-bagi hmm. kalau lagi dapat yang nggak enak cerita cerita aduh saya lagi pusing, saya lagi begini, saya lagi bagi-bagi sama orang, bagi-bagi <laughs> pusingnya. Jadi kalau lagi yang enak, wah, nggak mau orang lain tahu, ya, maunya dia aja yang dapat yang merasakan ya nikmatnya. Jarang kan orang itu ya, cerita, wah saya lagi banyak duit nih, saya lagi masya Allah nih, saya lagi begini begini orang yang mau ada orang cerita lagi susah gitu lalu cerita ya. cerita yang udah misalkan gitu ya nah atau yang semisal itu itu kondisinya manusia kata Allah Ta'ala haluan banyak keluh kesahnya nah, kata di sini ayat ini amun di jinsil insan berlaku umum untuk jenis manusia. Entah itu mukmin, entah itu kafir. Entah itu orang taat, entah itu orang maksiat. Ya. Entah itu yang kaya atau yang miskin, yang sehat atau yang sakit, yang kulit putih atau hitam. Laki apa perempuan? Badan gede atau badan kecil? Semua yang namanya manusia begitulah sifatnya. Fakulu insan hada wasfuh setiap manusia, ya inilah sifatnya dia. Illa man Allah. Kecuali yang Allah kecualikan dengan firmannya illal musallin sampai akhir pengecualian. Tapi sebelum adanya istisna, maka maknanya apa? Umum. Begitu Paham ya? Baik. Begitu pula dalam ayat Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ini menunjukkan bahwa semua manusia itu ya begitu. Rugi hidupnya itu rugi manusia itu. Kecuali yang Allah kecualikan itu illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr. Nah, kenapa dikatakan umum? Nah, dari mana? Bisa disimpulkan umum dari mana? Ya, akhi. Sebelum ada misbatnya. Mm -hmm. uh, ah, alif lamnya gandeng sama isim jenis. Nah, di sini ada isim jenis yang masuk padanya alif alif lam. Maka tufidul istirah ini ya. Innal insan. Al insan di sini ini isim jenis masuk padanya alif lam. Maka ini secara kaidah begini ya menunjukkan makna u, umum. Siapa saja manusia ya beginilah keadaannya. Ini ya. Kecuali yang Allah kecualikan. Yang Allah sebutkan siapa-siapanya itu sifat-sifatnya. Itu pun sesuai dengan apa? seberapa sempurna sifatnya orang tadi, Bang. Kecuali orang yang sholat, bukan berarti orang itu kalau udah sholat berarti dia nggak akan keluh kesah. Belum tentu. Dilihat keadaan sholatnya, nah gitu. Semakin orang itu menegakkan sholatnya dengan sempurna, maka semakin uh, apa hilang juga sifat-sifat yang tidak baik tadi secara penuh. Gitu ya. Tapi kalau berkurang kesempurnaan sholatnya, maka sifat-sifat yang tidak baik tadi juga berkurang apa e, hilangnya masih ada gitu masih ada ya sesuai dengan bagaimana kadar sifat-sifat tadi paham ya seperti ini manusia itu dalam kerugian kecuali yang beriman beramal soleh berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran orang yang punya iman amal soleh yang saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran dihilangkan dari e, kerugian dalam hidupnya. Bukan berarti secara penuh. Tidak, tapi sesuai dengan seberapa kadar iman, amal soleh dan tawasinya bil hak dan sabar tadi. Paham ya? Semakin sempurna ya semakin hilang itu semua secara utuh. Tapi kalau kurang ya hilangnya juga enggak penuh. Gitu masih ada bentuk-bentuk kerugiannya. Paham? Cuma Diterangkan inilah jalan untuk keluar dari kerugian Yaitu dengan dia menempuh jalan iman Amal soleh Tawasul hak Tawasul bisr Ini jalan untuk bisa menyelamatkan dia dari kerugian Semakin dia sempurnakan jalan-jalannya ini Semakin bersih dia dari kerugian Semakin berkurang ya semakin jatuh dia dalam kerugian kerugian hidup Paham? Nah, begitu. Wa amsalu dzalika katsir. Dan yang semisal itu banyak. Nah, contoh yang pertama contoh sifat ya, muslimin, muslimat dan seterusnya. Contoh yang kedua contoh isim jenis al-insan. Nah. Nah, kemudian diterapkan pada yang lainnya yang semisal ini kata sih Ya. Iya. Kemudian beliau juga kasih kaidah lagi bahwa kaidah ini lebih besar lagi kalau diterapkan dalam bab al asmaul husna. Kenapa? Karena yang namanya al asmaul husna itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ah, untuk bisa memahami betul-betul al-asmaul husna yang Allah terapkan eh, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah dengan kita menerapkan kaidah ini. Terapkan kaidah ini pada pemberitaan tentang al-asmaul husna. Ini yang paling bagus ya dan paling bermanfaat dalam penerapan kaidah ini yaitu pada penyebutan al-asmaul husna. Kenapa? Beliau katakan wahia ajalu ulumil Quran. Al-asmaul husna yang ada dalam Al-Quran itu itu semulia-mulia ilmu Al-Quran. Ya, kenapa? Karena langsung berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan zatnya, nah, dengan nah, nama-nama, dengan sifat-sifatnya sebagaimana kaidah bahwasanya syaraful maklum asyaraful ah, ulum syaraful ma'lum kemuliaan ilmu itu ya, sesuai dengan kemuliaan yang diilmui nah, ini yang diilmui adalah Allah Ta'ala maka ilmu tentangnya ya, sangat mulia bahkan dikatakan ilmu yang paling mulia ilmu yang berkenaan langsung dengan Allah Ta'ala dengan nama-namanya dengan sifat-sifatnya Nah, maka kaidah ini penting sekali diperhatikan khususnya ketika bertemu dengan al asmaul husna. Terapkan kaidah ini. Beliau kasih contoh di sini. Ya. Ketika Allah Taala menyebutkan dirinya itu Ar-Rabb, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Malik, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Azizur Rahim, Al-Quddusus Salam, Al-Hamidul Majid, Terapkan kaidah ini. Ini kan semua ausaf ya. Ausaf. Ada alnya. Berarti itu fil istighraq. Maka ungkapkanlah ya. E, tafsiran dari nama-nama ini semua dengan pengungkapan yang apa? Tam yang sempurna yang menyeluruh. Nah gitu. Misalkan lafaz Allah Ta'ala berarti menunjukkan makna alladzi lahu jami'u ma'an ma'anil uluhiyah ya. Yaitu zat yang memiliki semua makna uluhiyah. Yang karenanya lah dia berhak untuk disembah. Yaitu apa? Zat yang memiliki sifat yang maha sempurna, yang maha terpuji, yang memiliki keutamaan ya, kebaikan yang tidak ada seorang pun berserikat dengan Allah dalam satu pun dari mana-mana uluhiyah. Artinya Allah lah al-ilahul haq. Ya. Sesembahan yang hak yang memiliki makna-makna yang dengannya dia patut untuk disembah lagi Begitu pula dengan yang lainnya. Dari nama e, nama-nama Allah Taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ungkapkanlah dengan pengungkapan yang uh, seumum mungkin gitu ya. Seluas-luasnya yang kamu tahu dalam ungkapan makna tadi. Misalkan Al-Malik. Nah, apa yang kamu tahu tentang lahat Malik ini? Ya, maka seluas itu kamu tetapkan untuk Allah Ta'ala. Begitu. Al-alim, apa yang kamu tahu tentang ilmu ini? Ungkapan semua ilmu yang kamu tahu, ya, dan tujukan itu untuk Allah Ta'ala. Nah. contohkan di sini banyak ya nama-nama Allah Taala di Al-Aziz, Al-Hakim, Al rahman Al rahim al Kudus Al salam terus sampai beliau katakan Wahakala bakiyatu baqiyatu al-asmaul husna. Demikianlah semua ah, nama-nama Allah yaitu al-asmaul husna yang lainnya. I'tabilha bihadhil qa'idatil jaliyah. Hmm. Ambillah pelajaran ya, dari nama-nama Allah Ta'ala yang husna tadi itu dengan memakai kaidah yang mulia ini. Paham? Nah, maka yang fatihulaka akan terbuka untukmu babun azim, pintu yang besar min abwabi ma'rifatillah. Dari pintu-pintu ma'rifatullah. Bagaimana kamu bisa mengenal Allah? Itu bergantung dengan seberapa bagusnya kamu di dalam mengenal al asmaul husna. Al asmaul husna. Bal aslu ma'rifatillahi ta'ala ma'rifatu ma tahtawi alaihi asmaul husna. Kata beliau, inti yang namanya ma'rifatullah itu adalah mengenal apa saja yang dicakup oleh makna dari al asmaul husna. Itu. Sehingga dijadikan ini sebagai eh, apa bidang ilmu yang khusus dalam akidah. Banyak ulama yang menulis khusus tentang syarah al-asmaul husna. Hmm. Di antaranya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Luas beliau punya tulisan tentang itu. Kalau ulama belakangan ini sih ada itu kalau nggak salah anaknya Syekh Abdul Muhsin al -Abad. punya juga syarah atau Syekh Abdul Muhsinnya syarah al Asmaul Husna syarah Syekh Utsaimin rahimahullah juga ya, bahas bahkan beliau punya kitab khusus tentang kaidahnya al qaidul mutlaq itu kaidah khusus untuk asmaul husna orang pingin bagus dalam memahami al asmaul husna baca kitab beliau Al-Qawaidul Musla. Bahkan beliau punya sarahnya dia. Sarah Al-Qawaidul Musla. Nah, dari situlah orang akan bisa mengenal Allah dengan luas. Nah, ini. Nah, ini diingat ya. Aslu ma'rifatillahi ta'ala ma'rifatu ma tahtawi alaihi asma'ul husna asma'ul husna wa taqtadihil min al ma'ani al azimah dan juga makna-makna agung yang dikandung dalam al asmaul husna itu bihasabi ma yaqdiru alaihi al abdu sesuai dengan kemampuan ham, hamba dalam mengungkapkan ya makna-makna tadi pokoknya semua yang hamba itu mampu kerahkan untuk dia ungkapkan bahasakan seluas-luasnya ya, makna al asmaul husna tadi dengan pakai kaidah ini. Nah, akan tetapi kata beliau, ilmu seorang makhluk itu tidak akan sampai yang meliputi semua makna tadi. Ini seberapapun dia kerahkan kemampuan dia dalam membahasakan dan mengungkapkan makna-makna tadi, itu belum dikatakan apa? Sudah mencakup semua belum. Ya. Karena dikatakan di sini layu si ahadun sanaan alaih. Tidak ada seorang pun yang bisa meliputi semua bentuk pujian kepada Allah Ta'ala. Bal huwa kama asna ala nafsihi. Akan tetapi Allah Ta'ala itu keadaannya sebagaimana yang Allah Ta'ala memuji dirinya atasnya. Nah, nah itu. Karena yang namanya ilmu makhluk itu terba terbatas. Wa ma alaihi ibadah. Dan Allah lebih dari sekedar apa yang dipuji oleh hamba-hambanya. Ini seberapa pun hamba itu memuji, sesungguhnya Allah Ta'ala itu hakikatnya lebih baik dari itu. Paham ya? Karena banyak hal-hal yang e, dimiliki oleh Allah Ta'ala dari keagungan dan kemuliaan yang hamba itu belum tahu. Banyak yang hamba itu belum tahu. Wa ma itu ini illa Kalian tidak diberikan ilmu itu melainkan sedikit. Tapi nanti di akhirat Nabi diajari pujian-pujian yang belum pernah diajari seperti di dunia. Di dunia ya. Padahal kalau kita pelajari itu, pahami pujian-pujian yang Allah ajarkan nabinya semasa di dunia ini. Kita saja nggak apa semua itu. <laughs> Ya toh? Alkarnya Nabi itu, pikir-pikirnya Nabi sampai disusun oleh Imam Nawawi itu tebel itu. Apa kita apa semua? Nah, itu baru yang di, di bukunya Imam Nawawi, belum yang di buku lainnya. Nanti di akhirat Nabi SAW diajari bentuk dikir-dikir pujian-pujian yang belum pernah diajari di dunia. Tandanya apa? Masih ada lagi. Masih ada lagi pujian-pujian sanjungan-sanjungan Allah Ta'ala yang kita belum tahu. Nah, ini betul-betul Allah Ta'ala itu memiliki e, bentuk pujian-pujian dan sanjungan yang luas sekali. Nah, ilmunya sangat luas. Ya, yang belum ya tidak semua ilmu Allah yang kita tahu masih ada sana yang lebih agung lebih indah lagi. Dan sesuai dengan perjalanan kehidupan. Nah, semakin hamba itu mengikuti petunjuk Allah Ta'ala, dia semakin akan melihat keagungan-keagungan Allah Ta'ala yang luas yang luas tapi itu khusus untuk yang mau bertakwa akan melihat hal-hal ajaib yang luar biasa nanti nah subhanallah sampai nanti bisa langsung melihat Allah Ta'ala nah lihat wajah wah luar biasa kita aja kalau orang sekarang itu rela perjalanan jauh biaya besar sekedar untuk nyelam di laut <laughs> misalkan melihat batu karang yang indah sekedar untuk naik ke puncak ya. melihat dari atas keindahan Allah. Sampai ada yang triliunan rupiah dia keluarkan pengen ke bulan katanya ingin tahu keindahan di sana biaya dia besar ya payah resiko yang ya masya Allah besar itu taruhannya nyawa dia lakukan demi apa ingin tahu keindahan keindahan nanti di akhirat Allah berikan ya puncaknya keindahan itu itu bisa melihat wajah Allah Taala Nah, khusus untuk yang berdoa Tidak nah, bisa dibeli dengan uang, dicapai dengan roket. Nah, itu hanya dicapai dengan iman dan takwa. Nanti bisa melihat yang lebih dari sekedar bulan Mars ya, langit yang tujuh lebih dari sana, jannahnya Allah Taala lebih indah lagi. Ya jauh nah sehingga memang betul-betul katakan apa dunia ini mataun qalil kesenangan yang sedikit sesungguhnya yang orang itu mendapatnya dengan payah untuk sekedar dapat kesenangan yang qalil yang sedikit ya. sehingga tersesat mereka dikatakan apa demikian ya rugi habis usianya, tenaga, biaya semua untuk sudah dapat kesenangan yang sedikit. Padahal Allah sudah tunjukkan kepada mereka melalui Rasulnya dengan ditunjukkan kitabnya jalan yang memberikan kepada mereka kesenangan yang besar. Yang jauh lebih indah. Tapi nggak diikuti gitu ya. Nggak ditelusuri. Karena memang ya itu nggak cocok dengan hawa nafsunya kusuen ini kapan nunggunya nah, akhirat itu kelamaan ini. Nah, padahal sesungguhnya apa yang namanya as-sa'atu qarib hmm. dekat sekali nah karena perjalanan akhirat itu awal pertama orang itu mulai perjalanan akhirat ketika dia mati. Nah sekarang usia orang itu berapa lama sih? Apa zaman zaman sekarang jarang yang 100 tahun. Tandanya apa? Dekat akhirat itu nanti kalau udah mau mati sudah dia menjalani ya awal perjalanan menuju akhir akhirat itu kalau udah mau mati masuk dulu ke alam barzah di alam barzah dia akan dapati hal-hal yang luar biasa di sana apalagi kalau dia orang yang beriman hmm. gimana nikmatnya itu bisa dilapangkan kuburan yang tadinya tipe 21 itu sejauh mata memandang hmm. lega gitu lega luas dikasih penerang dikasih teman pendamping yang bagus rupanya wangi harum baunya yang tidak lain adalah amanah sendiri dan dia bisa tidur di situ bagaimana lewat tadi seperti tidurnya pengantin baru yang sebelumnya dia diperlihatkan apa yang bakal dia terima nanti di surga Orang sekarang kalau dilihatkan saja ya, Anda akan dapat rumah satu miliar nah, baru ngeliat dulu ya. itu sudah senang loh apalagi nanti di alam barzah itu diperlihatkan ini tempat tinggalmu nanti di surga ya cuma ngeliat dulu ya. dilihat nah, ini kasurnya nanti hmm? bantalnya kayak gini wah, wah enak ya nah terus apa lagi minumannya seperti ini kasih tahu diperlihatkan makanannya sehingga nggak ada doanya orang yang mukmin di kuburan kecuali apa berdoa ya Allah cepatlah kiamat cepatlah kiamat pengen langsung hakul yakin ya. ini baru ainul yakin ini pengen yang hakul yakin Wah, dah ngiler itu ya. Nah. Dah, tidur dulu. Eh, dia tidur sudah. Dengan nyaman, nggak ada lagi beban tanggungan, wis. Tidur. Pulasnya itu kayak pengantin baru. Nah. Yang min. Kalau yang sebaliknya, waduh, nauzubillah. Nggak bisa tidur ya. Nah tidak bisa tidur gimana om ditemani oleh orang yang rupanya buruk baunya busuk ternyata amalnya sendiri Tidak bisa tidur kuburannya yang tipenya satu ditambah sempit lagi sampai remuk tulang-tulangnya dipukul oleh malaikat yang andaikan suara teriakan yang diperdengarkan pada penduduk bumi itu pingsan semua penduduk bumi saking histerisnya itu suara mengerikan nah yang seperti ini eh, sering-sering apa kita tadaburi begitu Insya Allah dengan begitu semakin bertambah yang namanya apa? iman yakin semakin kuat yang namanya sabar dalam menjalani amal-amal agama ini. Nah, makin tabah ngadepin macam-macam ujian dan payahnya hidup di dunia semakin e, apa, sadar ya, tidak tertipu dengan yaitu kemewahannya orang-orang yang lalai di dunia itu kesenangan yang nggak seberapa yang mereka dapatnya payah tapi itu nggak seberapa cepat mereka tinggalkan dan cepat itu hilangnya. Nah, begitu pula contoh di sini ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al bir at taqwa. Al ism al 'udwan. Ini masuk dalam bentuk jenis. Ada alnya, maka menunjukkan makna oh, umum. Albir mencakup semua bentuk uh, albir ini al khair. At-taqwa mencakup semua apa yang perlu orang itu bertakwa. Begitu. al ism al-udwan juga begitu. Bisa tahu dari mana? Nah, kaidah tadi. Bahwasanya ini isim jenis masuk padanya alif lam, maka menunjukkan makna umum. Nah, bahasakanlah, ungkapkanlah seumum-umumnya yang kamu ketahui dari makna bir, takwa, item dan udwan. Gitu ya. Nah, begitu pula eh, apa di sini al-ma'ruf. Nah, ini lawannya, kebalikannya. Nah, kemudian beliau katakan Waqad nabahan Nabi SAW ummatahu ala hadhil qaidah. Nabi SAW sudah sesungguhnya memberikan eh, tanbih kepada umatnya akan kaidah ini. Artinya saya katakan kaidah yang ditetapkan ini sesungguhnya itu sudah ditunjukkan, sudah diisyaratkan oleh Nabi. Sudah dibimbing umatnya untuk paham ini kaidah. Di mana itu? Contohnya dalam hadis ini ketika orang baca tasyahud dalam sholat. Di situ dia membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan atas kita dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Apa kata Nabi? Fa innakum sesungguhnya kalian idza qultum dzalik bila kalian ucapkan itu Salamtum ala kulli ibadin lillahi salihin. Itu kalian telah mengucapkan salam kepada semua hamba Allah yang saleh. Min ahli sama'i wal ard. Dari mana pemahaman ini? Dari lafaz as-salihin ya. Ini sifat masuk padanya alif lam. ke mana? umum. Ya salihin yang di langit dan juga yang di dunia. dunia. Kita kasihkan doa salam untuk mereka semua dengan lafaz ini. Nah, ya? Sehingga kalau ditanya apa dalil yang kaidah ini? Dalilnya adalah amalan nah, Nabi SAW. Di mana? Nah, ini. Ketika Nabi ngajari tasyahud. Bagaimana beliau memahamkan kepada sahabatnya makna tasyahud itu khususnya pada lafaz salam ini. Ini dalilnya. Nah, ditambah lagi kata ulama yaitu ijma. Ijma'nya para sahabat di dalam menerima kaidah ini. Bisa dilihat dalam Al-Mudzakkirah eh, yaitu karya asy syafii rahimahullah. Nah, kaidahnya sudah, contoh-contohnya sudah, dasar dalilnya ada. Yes, apalagi Cukup tak? Ringkas. Yang penting sampai kepada maksud maksudnya. Nah, gitu kata kata ya, di muka mana ya. Enggak suwe-suwe, enggak panjang-panjang. Kita tahu kaidahnya apa sih kaidahnya? Contohnya seperti apa? Dasar hukum kaidah ini apa? Dan kaidah ini sudah betul-betul dipakai oleh para ulama, baik yang itu ahli usul, ahli arabiyah, bahkan ahlul ilmu liman. Artinya kaidah ini jangan diragukan lagi. Sematem, udah kaidah baku. Pakai betul-betul khususnya di dalam kamu menafsirkan ayat-ayat. Kalau ketemu sifat, ketemu isim jenis yang di situ ada alif lamnya, pahami. Ini min alfadil umum. Termasuk dari lafaz-lafaz umum. Fahmi? Baik. والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك